ما, ما عندكم سماعة؟ موجود طيب الدرس التاسع طيب الآن الدرس التاسع dipersiapkan buku alat tulis dan mencatat kiranya yang penting untuk dicatat kita masuk ke ad-darsut tasi' ad-darsut tasi' ulat pelajaran ke sembilan untuk buku cetakan baru ada di halaman Sab'atun Warbaun. Sab'atun Warbaun. Adapun antum yang memiliki cetakan lama ada di halaman Sittatun Warbaun. 46. Baik. Unzuru ilal kitab wastami' jayidan. Unzuru ilal kitab wastami'u jayidan. Antum lihat ke buku dan dengarkan baik-baik. الدرس التاسع من هذا الرجل من هذا الرجل هو عباس هو عباس عباس تاجر عباس تاجر عباس تاجر غني Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Di buku cetakan baru di buku cetakan baru jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Adapun di cetakan lama hamidun mudarrisun faqirun sepertinya untuk uh, litanasub baina abbasun tajirun ghaniyun dengan hamidun mudarrisun faqirun akan tapi sepertinya penulis di cetakan terbaru ini uh, melihat kalimat faqirun mungkin dari segi makna uh, kurang tepat sehingga beliau gunakan di sini jadidun. Mudarri bukan mudarrisun fakirun, bukan guru yang فقير تابي مدرس جديد حامد مدرس جديد ما هذا ما هذا <clears throat> هذا تفاح هذا تفاح التفاح فاكهة لذيذة التفاح فاكهة لذيذة ما ذلك ما ذلك ذلك عصفور ذلك عصفور العصفور طائر صغير العصفور طائر صغير العربية لغة سهلة العربية لغة سهلة Antum balik di halaman 48 lanjutannya. Adapun dicetakan nama 47. tip. al arabiyatu lughatun jamilatun. al arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. ومحمود طالب كسلان ومحمود طالب كسلان من أنت من أنت أنا طالب أنا طالب أأنت طالب جديد أأنت طالب جديد نعم أنا طالب جديد Naam, ana talibun jadidun. Baik, kita lihat kembali dari awal. Kita baca, kita pahami bersama makna mufradat, tapi insyaallah uh, di sini tidak banyak mufradat yang baru, sebagian besar kosa kata yang sudah kita pelajari. Insya Allah antum tidak akan kesulitan dalam memahami makna uh, نص دي الدرس التاسع إني. طيب لا بس نكرر ونشرح بعض المفردات استمع جيدا <clears throat> من هذا الرجل من هذا الرجل أنا كنت لدي كلمات برو دي سيني إخوان ada kalimat baru man hadzal rajulu terjemahan tay akhir duan من هذا الرجل من هذا الرجل Siapa laki-laki ini? Nah, siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Terjemah Ahridwan. Man hadzal rajulu? Huwa Abbas. Abbasun. Dia adalah Abbas. Dia adalah Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Ma mana tajirun ya, kawan? Pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Ini lawan kata dari kalimat fakirun. Ghaniyun lawan katanya aksuhu fakirun. Hamidun mudarrisun. Ma mana mudarris ya ikhwan? Mudarris bermakna guru ustadun atau muallimun hamidun mudarrisun jadidun antum uh, beri tambahan kalimat jadidun setelah kalimat fakirun hamidun mudarrisun jadidun ma mana jadidun ah Fajri baru hamidun mudarrisun jadidun terjemahkan hamid seorang guru baru hamid seorang guru baru masya Allah Jadid. Ma hada? Ma hada? Hada tuffahun. Hada tuffahun. Ma mana tuffah? Apel. Apel. Tuffahun bermakna التفاح فاكهة لذيذة التفاح فاكهة ما معنى فاكهة buah فاكهة بمعنى buah لذيذة هذه ليست جديدة ما معنى لذيذة يا إخوان lezat atau enak at-tufahu fakihatun ladhidatun apel adalah buah yang lezat ما ذلك ما ذلك ذلك عصفور ذلك عصفور ما معنى عصفور dijelaskan setelah itu al-usfuru ta'irun saghirun al asfuru ta'irun saghirun Ter terjemah anta ya Muhammad al-usfuru ta'irun saghirun al-usfuru ta'irun saghirun burung burung dara itu kecil al asfur burung dara al-usfur ta'irun burung pipit al-usfuru ta'irun saghirun ini biasa yang ketika pagi hari biasa suka berbunyi biasanya suaranya ketika eh, pagi hari. Al-usfuru ta'irun saghirun, burung pipit ta'irun saghirun, burung yang kecil. Ta'irun bermakna burung, saghirun kecil. Lawan kata daripada ma mana besar Arabi ya? Kabirun, saghirun biddu kabirun. Ahsant. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. <clears throat> Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Hada sahih. Al-Arabiyatu bahasa Arab lughatun sahlah. Mana lughatun sahlatun? Lughah bahasa sahlatun yang yang mudah. Ada sekadalik ya Fajri? Bala. Bukankah begitu Fajri? Bahasa Arab bahasa mudah. Ada sekadalik bukankah begitu? Jawabannya kalau iya bala. Bala, bukan bala-bala, bala. bala. bala. Nah. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab bahasa yang Mudah. mudah. Masya Allah. Sahih. لماذا العربية لغة سهلة يا إخوان لماذا نقول أن العربية لغة سهلة لأن اللغة العربية لغة القرآن Masya Allah Bahasa Arab bahasa yang mudah karena bahasa yang akrab dengan kaum muslimin Nah sehari-hari kaum muslimin melakukan sholat dan semua mulai dari aba-aba gerakan salat lalu eh, azkar doa-doa yang dibaca ketika salat semua adalah dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab bahasa yang dekat dengan kaum muslimin dan e, akrab sehingga insyaallah sering kita dengar dan ini menjadi satu pendorong atau penyebab bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang mudah Al-Arabiyatu lughatun jamilatun Al-Arabiyatu lughatun Jamilatun. mana jamilatun? Nah, bahasa Arab bahasa yang yang bagus. Mengapa sebut bagus? Apa sebabnya? Mengapa disebut indah bahasa Arab? Mana setiap nujib? <laughs> Cukuplah bahwasanya Allah SWT memilih Al-Quran, kalamuhu, kalam firman Allah SWT, Allah pilih dengan bahasa bahasa Arab satu hal yang sepertinya sudah cukup untuk dijadikan alasan mengapa bahasa Arab bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Ma mana mujtahidun? Yang sungguh-sungguh. La, laisa rajin, bukan. Mujtahid itu yang sungguh-sungguh. Yang apa namanya? Eh, sungguh-sungguh e, dalam belajar. Kalau rajin, nasyitun. Al eh, ammarun talibun nasyitun, rajin. Tapi di sini ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wah, kebalikan daripada mujtahidun kaslanu. Malas. Mahmu wa mahmudun talibun kaslanu dan mahmud siswa atau murid yang yang malas kebalikan dari kalimat mujtahidun. Mujtahidun didduhu lawan katanya adalah kaslanu. Nah. Limada laysa kaslanun? Mengapa bukan tanwin di sini, ikhwan? Ada bab dalam ilmu nahwu yang cukup luas namanya bab al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf. Ada isim Eh, atau kata benda yang tidak diberikan harokat tanwin. Atau bisa kita katakan dilarang untuk diberikan harokat tanwin. Ini bab yang cukup luas, tapi tidak mengapa kita eh, sedikit secara global kita jelaskan di sini. Kaslanu dia sifah dengan wazan fa'lanu. Setiap sifah dengan wazan fa'lanu seperti kalimat dhamanu dan yang lain sebagainya dan juga di sini kaslanu tidak boleh diberikan harakat tanwin. Nah, jawanu e, banyak banyak jawanu, kaslanu, dhamanu dan yang lain sebagainya. e, sifat seperti ini tidak diberikan harakat tanwin di huruf terakhirnya. Dia sehingga kalau dia marfu, kalau dia uh, dalam keadaan posisinya sebagai posisi isim marfu, dia harus di domah saja, tidak di domah tanwin. Begitu yang sudah kita pelajari sebelumnya, beberapa nama-nama, terutama nama-nama mu'annas, nama-nama perempuan, semuanya eh, sebagian besar tidak di tanwin. Seperti kalimat Khadijah Khadijatu, lalu Fatimah Fatimatu, juga Aisyah Aisyatu, dan lain sebagainya. Tapi ada juga uh, nama untuk perempuan yang bisa juga di tanwin dan bisa juga tidak ditanwin. Apa contohnya ya, kawan? ada satu wazan isim yang bisa diberikan tanwin atau juga yang tidak. Dia bisa dua kemungkinan. Seperti kalimat Hindun. Kalimat Hindun bisa Hindun, bisa Hindu. Bisa mamnu' minas sarf, bisa juga uh, diberikan tanda tanwin atau sarf. Ini bab yang cukup luas, cukuplah kita uh, secara global menjelaskan masa ini Insya Allah Saya TV waktu Allah. ومحمود طالب كسلان من أنت من أنت أنا طالب أنا طالب ترجمة فجري من أنت ما من من Siapa? أنت Kamu. Siapa kamu? Ana jawabannya ana talibun. Terjemahkan. Ana talibun. Saya siswa. Saya seorang siswa mumtaz a anta talibun jadidun a anta ah di sini ada ada kata tanya di sini ya Fajri di mana kata tanyanya Hah? Kenapa? Dikeraskan ah Fajri suaranya. Tidak mengapa kalau salah. Tidak mengapa, tidak sama lo. La haraj. A anta ada a di situ ah Fajri. A artinya hal. Apakah? A'anta, apakah kamu talibun jadidun, siswa baru? A'anta talibun jadidun, apakah kamu siswa baru? Jawabannya na'am. Ana talibun jadidun. Ya, saya uh, murid baru atau siswa baru. Baik. Al-an ikhwan, istami' thumma karir. Kita baca sama-sama ikhwan. Antum ikhwan akhwat di rumah juga uh, ikuti sama-sama. Baik, nabda min minal minal bidayah. Kita kembali ke awal. Baik. Istami' thumma karir. Hai ya ikhwan. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ma mana ghaniyun? Kaya. Kaya. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? Ma hadha? هذا تفاح هذا تفاح هذا تفاح هذا تفاح التفاح فاكهة لذيذة التفاح فاكهة لذيذة ما معنى لذيذة؟ لذات لذات فجري ما ذلك؟ ما ذلك؟ ذلك عصفور ذلك عصفور ما معنى عصفور؟ burung pipit. Kalau burung darah apa bahasa Arabnya? Pak Jadi? Sudah kita lewati singkat saya. Sudah pernah sudah? Sudah oh, belum? Belum sudah. Belum pernah. Oh, hamamun sudah. Tapi kalau hamamun, hamam sudah. Tapi kalau hamamun, burung darah hamamun. Baik. Aina wasalna? Wasalna ila. Eh, oh, al-usfur. al usfur ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun hmm, mana ta'irun saghirun? Burung yang kecil. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Antum balik halamannya. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Hmm, mana mujtahidun? Yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun hmm, kaslanu. kaslanu kebalikan daripada mujtahid. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. A anta talibun jadidun? Anta Talibun jadidun. Naam, ana Talibun jadidun. Naam, ana talibun Baik, sebelum kita memberikan kesempatan bagi para pendengar untuk membaca, di sini sedikit uh, ana berikan penjelasan mengenai uh, kalimat antum lihat dari awal ada kalimat Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Lalu kalimat Hamidun mudarrisun jadidun hamidun mudarrisun jadidun. Kalimat ghaniyun dengan kalimat jadidun dia merupakan sifat dari kalimat tajirun. Ghaniyun sifat dari tajirun. Intabih ya ikhwan. Ghaniyun sifat sifat untuk kalimat tajirun. Adapun jadidun sifat untuk kalimat mudarrisun. Nah, antum lihat di sini Mungkin walaupun uh, antum belum sampai di bab uh, mengenai masalah ini, tapi tidak mengapa Ana sedikit berikan penjelasan. Karena tidak lama setelah ini akan disinggung eh, istilah-istilah uh, yang akan kita jelaskan hari ini. Ghaniyun dan jadidun ya ikhwan itu sifat untuk uh, isim sebelumnya. Dan kaidah dalam masalah sifat dalam bab sifat dan mausuf atau na'tun wa sifat pasti mengikuti isim atau uh, kata yang kata benda yang yang ada sebelumnya. Sekali lagi anak ulang. Sifat selalu mengikuti kata atau isim kata benda sebelumnya. Contoh tajirun ghaniyun. Tajirun di sini isim mufrad tunggal. Lalu juga muzakkar dia untuk laki-laki. Maka sifatnya, sifat yang datang setelah itu, setelah kalimat tajirun, dia harus juga mufrad dan juga harus muzakkar. Maka tajirun ghaniyun. Tajirun dia marfu, tanda harokatnya dhammatain, maka ghaniyun juga harus harokatnya dhammatain. Lalu begitu kalimat mudarrisun jadidun. Kalimat mudarrisun jadidun. Jadidun sifat untuk kalimat mudarris. Dan seperti yang ana jelaskan tadi, sifat as-sifatu tatba'ul mausuf. Sifat itu mengikuti benda yang disifati atau benda yang e, kata benda yang ada sebelumnya, sebelum kalimat e, jadidun. Di sini mudarrisun muzakkar maka sifatnya harus muzakkar jika mudarrisun uh, alamat uh, atau tanda harakat huruf terakhirnya tanwin domatain maka sifatnya juga harus domatain. Begitu ya kalimat fakihatun ladidatun Fakihatun ladidatun. Antum lihat kalimat ladidatun ladidatun sifat untuk fakihah. Karena fakihatun mu'annaf ada tanda tak marbutoh di kalimat fakihatun menunjukkan dia muannas maka sifatnya harus juga muannas ladidatun fakihatun ladidatun begitu juga kalau dia marfu tanda harakatnya dhammatain maka sifatnya juga harus dhammatain fakihatun ladidatun ini tidak tepat kalau antum, antum bilang fakihatun ladidun misalnya fakihatun ladidun nah di sini benar atau salah ikhwan khata ah khata limadha kenapa salah di sini Fakihatun ladidun. Di mana letak salahnya? Ah, sifat seharusnya ladidatun karena e, eh, al mausuf kata benda sebelum sifat muzak muannats maka sifatnya harus muannats dan seterusnya begitu ta'irun saghirun antum lihat di sini ta'irun saghirun lalu lughatun sahlatun lughatun jamilatun talibun mujtahidun talibun kaslanu, talibun. Jadi ini semua sifat uh, yang mengikuti hukum daripada benda yang disifati. Jika benda yang disifati adalah muzakar, maka sifatnya harus muzakar. Jika mu'annaf, maka harus mu'annas dan seterusnya. Taib, eh, ada annaf tah majalil mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin membaca nas pada pelajaran ke-9 ini Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Baik, kita angkat penumpang yang pertama. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Tegar di Baru. Di Baru Iya. Silakan. Silakan dibaca Umu Tegar. Iya. Tafadhali. Hadzal rajulu. Nah. Wa Abbasun. Naam. Abbasun tajirun. Naam. Abbasun tajirun ghaniyun. Jaid. Hamid Hamidun mudarrisun. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Eh, Maratan ukhra ummu Hamidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Naam. Ma hadza? Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Sekali lagi. Hadza tuffahun. Naam. At-tufahu fakihatun ladzizatun Sekali lagi umum al tufahu at fakihatun ladzidatun Naam Ma dalika dzalika usfurun Dalika Sekali lagi umum Dalika usfurun Dzanya agak panjang Dalika usfurun Dalika usfurun Naam Al-usfuru ta'iratun sogirun Sekali lagi umum Al-usfuru ta'irun sogirun Naam Al-Arabiyatu lughatu sahlatun. Al-Arabiyatu Al-Arabiyatu ya. lughatu sahlatun. Dia ada tasdid. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Nah. Al-Arabiyatu lughatu yamilatun. Lughatun. Al-Arabiyatu lughatun yamilatun. Nah. Ammaru talibun Ammarun talibun muh mujtahidun. Nah, sekali lagi Ummu. Ammaru talibun mujtahidun. Ammarun. Ammarun. Ammarun talibun mujtahidun. Nah. Wa Mahmudun talibun kaslanun. Kaslanu. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Jaid. Man anta? Ana talibun. Nah. Anta tolibun jadidun. Naam. Naam. Ana tolibun jadidun. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar yang lain di belakang Umu Tegar Anda bisa menghubungi di 8236543. Pelajaran yang ke-9 bagi Anda yang memiliki buku yang cetakan lama pada halaman 46. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umi Aksan di Bekasi. Di Bekasi Taif. Silakan. Umu Aksan silakan iya. dibaca. Ya. Uh, diterjemahkan setelah itu Umu Aksan. Ya. Man hadzal rajul eh, siapa guru ini? Sekali lagi, siapa? Ar siapa laki-laki ini? Nah. Gua Abbasun. Dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun عباس eh, pedagang. Nah, jahit. Abbasun tajirun غني. Nah. Abbasun pedagang kaya. Pedagang kaya, nah. Hamidun mudarrisun. Hamid uh, guru. Nah. Hamidun mudarrisun jadidun. Nah. Hamid guru baru. Guru baru, nah. Mahada. Siapa ini? Nah. Hada tufahun. Nah. Ini apa? Jayid. At-tufahun. Sekali lagi. At-tufahu fakihatun lazizatun. Nah. Um, apel buah apel lezat. Nah, apel buah yang lezat. Apel buah yang lezat. Nah. Mazalika. Uh, hmm, apa itu? Jaid. Zalika usfurun itu burung pipit. Burung pipit, nah. Al-usfurun ta'irun sagirun. Sekali lagi umu al-usfu. Al-usfurun al-usfuru nah. ta'irun sabirun. Jaid. Uh, burung pipit itu. Nah, burung pipit nah, burung adalah pipit, uh, Burung yang kecil. Burung yang kecil. Nah. Al-Arabiyyatu lugatun sahlatun. Nah. Bahasa Arab uh, adalah bahasa yang mudah. Nah, umum sepakat dengan ini? Uh, eh, Al-Arabiyyatu lugatun sahlatun. Iya, Insya Iya, Baik, alhamdulillah. Baik. Al-Arabiyyatu lugatun jamilatun. Nah. Uh, bahasa Arab bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Nah. Amarun talibun maj mujtahidun. Nah. <clears throat> Amar uh, siswa yang sungguh-sungguh. jaid, Wa ma, wa mahmud wa mahmudun talibun kaslan. jaid, Uh, eh, dan uh, Mahmud. Nah. Siswa yang malas. Yang malas. Nah. Man anta siapa siapa uh, kamu? Nah. Anak talibun. Saya siswa. Nah, saya. Anta solibun jadidun. Apakah anda uh, siswa baru? Nah. Nah, ana talibun jadidun. Ya. Ya, saya siswa baru. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khair. Jazakallah khair Santai. Kita masih terima dua penelpon kembali di 823 4543 bagi 823 6543 bagi para pendengar yang ingin mencoba silahkan. Assalamualaikum. Iya terputus. Ya silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di 8236543 pelajaran yang ke-9. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa? Di mana? Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa Pak? Silakan Pak. Dengan siapa di mana? Abu Mubarak Abu Abu Mubarak di Cikunir. Abu Mubarak di Cikunir. Sedikit dikecilkan radio monitornya Pak ya agak feedback ada feedback balik sini. Halo halo. Iya silakan Pak. Ya, Mubarak ada bukunya Pak? Ada ada Pak. Silakan dibaca Pak. Man hadza rajulu Sekali lagi, man hadzar rajulu? Man hadzar rajulu? Nah, diterjemahkan. Siapa laki-laki ini? Nah. Huwa Abbasun. Dia Abbas. Pak, Uh, radionya Pak, tolong dikecilkan atau dimatikan saja agar tidak ada feedback. Ya, silakan Pak, teruskan. Abbasun tajta tajirun. Ya. Abbas seorang pedagang. Jaid. Abbasun tajirun kuniun. Naam. Abbas seorang pedagang yang kaya. Masya Allah. Taib. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Naam. Hamidun mudarrisun jadidun. Nah. Hamid seorang guru yang baru. Nah, di situ Bapak bukunya fakirun atau jadidun, Pak? Kita uh, di teleponan enggak nggak kedengeran suaranya. Pak. Oh, saya telaras. Teruskan, teruskan, teruskan Pak. Mahada. Nah. Apa ini? Hada tufahun. Ya. Ini apel. Ini apel, jahid. At-tufahu fakihatun ladzatun. Apel buah yang lezat. Jaid. Mazalika. Naam. Apa itu? Zalika usfurun. Naam. Itu burung pipit. Naam, jaid. Al usfuru ta'irun sagirun. Jaid. Burung pipit itu burung yang kecil. Naam. Al arabiyatu lugatu Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Ah, sekali lagi Pak, Al-Arabiyatu, yaknya nya ada Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Nah. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Sepakat insya Allah Pak ya? Insya Allah sepakat. Pak. Masya Allah. Taib. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Nah. Bahasa Arab, bahasa yang indah. Masya Allah. Ammarun talibun mustahidun. Sekali lagi Pak, Ammarun talibun. Ammarun talibun mustahidun. Naam. Amar seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Jayid. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Naam. Man anta? Siapa kamu? <clears throat> Ana talibun. Naam. Saya seorang pelajar. Masya Allah. A'anta tolibun, a'anta tolibun jadidun. Apakah kamu seorang pelajar yang baru? Naam. Naam. Ana tolibun jadidun. Ya. Ya, saya seorang pelajar yang baru. Masya Allah. Pak Abu Mubarak, eh, belajar bahasa Arab sudah sejak lama Pak? Atau baru sekarang ini? dulu dulu pernah tapi tiga tahun yang lalu di muatan Fisom terus terputus okay, ah, dan pelajarnya sama makanya anak anak punya kitabnya alhamdulillah makanya anak terusin Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya jazakallah khair. Syukuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon kembali di 8236543 kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Umi di mana ini? Dengan Umi Fadil di Bekasi. Iya, silakan. Silakan Umi Fadil dibaca dari awal. Man hazar rojulu huwa Abbasun. Diterjemahkan dulu Umu. Siapa laki-laki ini? Nah. Ia Abbas. Jaid. Abbasun tajirun. Abbas uh, seorang yang kaya. Eh nah. seorang pedagang. pedagang. Nah. Abbasun tajirun Goniun. Nah. Abbas pedagang yang kaya. Nah. Hamidun <clears throat> mudarisun. Hamid seorang guru. Jaid. Hamidun mudarisun jadidun. Hamid guru yang baru. Nah. Mahaza apa ini? Jaid. Haza tufahun. Ini apel. Nah. Atufahu fakihatun lazizatun apel, buah apel. Apel, apel adalah, adalah buah, buah yang lezat. Naam. zalika apa itu? Zalika usfurun. naam sekali lagi ainnya ummu usfurun. Zalika usfurun. jayid Itu burung pipit. naam Al usfuru irun sogirun. Nah burung pipit itu burung yang kecil. Jaid. Al-Arabiyatu lugatul sahlatun. Lugatun sahlatun. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Nah. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Naam. Al-Arabiyatu lugatul jamilatun. Sekali lagi Umu diperjelas tanwinnya. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Nah. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Masya Allah. Taib. Amarun tolibun mujtahidun. Amar murid yang rajin. Yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh. Nah. Wa Mahmudun tolibun kaslanu. Dan Mahmud murid yang malas. Nah. Man anta? Siapa kamu? Ana tolibun. Saya pelajar. Taib. A anta tolibun jadidun? A, apakah an, kamu pelajar yang baru? Naam. Naam. Ana tolibun jadidun. Saya Eh, pelajar yang baru. Baik, ti. Barakallahu fikum. Jazakillahu khair. Jazak eh, wa Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong uh, ditulis. Memang tidak bisa kita uh, periksa bagaimana tulisan antum, tapi paling tidak antum sudah berusaha untuk me meningkatkan kualitas tulisan kita. Bagi antum yang baru saja bergabung dengan kita, baru saja belajar bahasa Arab, ini sangat bermanfaat buat antum. Selain juga melatih <clears throat> eh, tulisan kita juga se- sambil kita mengulang pelajaran-pelajaran sehingga ketika kita menulis ada eh, lebih dari satu manfaat yang kita dapatkan. Baik, ikra waktub. Tapi karena ini latihan, maka hada daurukum, laysa dauruna. Fadal ya akhir duan, anta. Nabda minka. تمارين Naam. اقرأ واكتب واحد Naam. محمد طالب قديم Nah, Muhammadun. طالب قديم Nah, antum perhatikan kalimat qadimun. Di situ sifat untuk kalimat talibun. Karena talibun muzakkar maka qadimun juga harus muzakkar. Talibun marfu' eh, tanda harakat ba-nya adalah domatain maka juga qadimun tanda harakat bimnya domatain. Nah, istamir ya. akhi. اثنان أذلك الرجل مدرس جديد نعم لا, لا تماهل الكلام من فضلكم اثنان أذلك الرجل مدرس جديد نعم لا هو طبيب جديد نعم ترجم أنت يا أخي الكريم ترجم Apakah laki-laki itu seorang guru yang baru? نعم الجواب Tidak, dia seorang dokter yang baru. نعم ليس مدرس وإنما هو طبيب أليس ذلك Balana. طيب ثلاثة ثلاثة هذا درس سهل نعم أربعة ترجم أولا Ini pelajar pelajaran ini mudah. مم. نعم Arba'ah. Antum lihat kalimat sahlun Sahlun sifat untuk darsun Sekali lagi sifat selalu mengikuti benda atau isim yang disifatkan dengan sifat tersebut. Jika al-mausuf benda yang disifati muzakkar maka sifatnya juga harus muzakkar. Nah. arba' ya kirim. Arba' Abbasun tajirun syahirun. Nah, ma mana syahirun? Masyhur. Masyhur yang ya masyhur. Terjem entah ya, Terjem? Abbas seorang pedagang yang terkenal. Yang terkenal masyhur. Hal hunaka nah, nah, nah, farq baina at-tab al-qadim wal jadidah? Baik. طيب استمر يا أخي خمسة. خمسة. بلال مهندس كبير. ستة. لا ترجم. Bilal adalah seorang insinyur نعم atau arsitek arsitek yang كبير. yang besar. ما ما معنى كبير هنا؟ Uh, بمعنى أنه masyhur. لا اسم مشهور بمعنى أنه له أهلية Ahli. سينيور. Senior. نعم. نعم. Bilal seorang muhandis yang senior. Naam. Baik, yakfi ya akhil kirim. Fadal ya akh Muhammad, istamir. Sitta. Sitta. Al-Ingliziyatu lughatun so'abwatun. Naam. Tarjim? Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. ha kata, Balas. Balas. Antum lihat kalimat sa'batun. Kalimat sa'batun sifat untuk apa, ya ikhwan? Sifat untuk kalimat Lugatun. Bahasa yang sulit. Nah, karena lughatun muannats maka sifatnya harus muannats. Karena kalimat tidak tidak benar kalau antum bilang lughatun sa'bun misalnya. Nah, khata. Karena lughatun muannats maka sifatnya harus muannats sa'batun. Nah. Dalam di sini kita menggunakan kaf al-inkliziyatu. Dalam beberapa buku yang lain kalau antum baca buku lain itu al-injliziyatu pakai jim. Baik, wallahu a'lam. Baik. Istamir. Sab'ah. Sab'ah. Anta rajulun ghaniyun La ya, ana rajulun faqirun. Naam, terjemahan terakhir Karim. Apakah kamu laki-laki yang yang kaya? Tidak, saya seorang laki-laki yang fakir. Tapi kuluna kuluna fuqara. Fuqara ila Allah, saudari. Baik. Samania. Samania, Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo adalah kota yang besar. كوتا بسر هل ذهبت إلى القاهرة؟ ذهبت ها؟ والله حقا مدينة كبيرة هذه طيب تسعة أأنت مدرس قديم؟ لا أنا مدرس جديد Apakah kamu seorang guru yang lama? نعم Tidak, Saya adalah guru baru. Nah. Terakhir, asyara. Asyara. Ahamidun talibun kaslanu. La. Huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid pelajar yang malas? Tidak. Dia seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kaslanu atau kaslanun ya, ikhwan? Kaslanu. Kaslanu. Nah, baik. Barakallah fikum. Baik. قبل أن نفتح المجال للمستمع أنا أريد أن نسمع صوت أخ فجري فجري silakan nomor satu sampai nomor dua saja Nah, dikeraskan suaranya Fajri. Dua Wah. nomor saja. Wahid. Wahid. Muhammadun talibun qadimun. Nah, terjemahkan. Muhammad seorang siswa yang baru, eh, yang Ah, lama. Yang lama. San. Isnan. Isnan. Zahaba zahaba Hah? Zahaba. Azalika nah. rosun jadi jadidun. Sekali lagi ya Fajri. Azalika rojulu. Azalika rojulu mudarrosun jadidun. Mudarrisun. Mudarrisun jadidun. Nah, terjemahkan Afadri. Ah, Apakah itu? Apakah laki-laki itu? Apakah laki-laki itu seorang guru baru? Nah, jawab. La huwa tabibun la huwa tabibun jadidun. Masya Allah. Terjemahkan? Tidak. Laki-laki itu seorang dokter baru. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Baik. Masya Allah. majal mustami'. Eh, bagi para pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi langsung membaca tamrin, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Baik, kita angkat telepon yang ke pertama ya untuk sesi yang kedua ini. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa umu di mana? Halo. Iya. iya. Dengan, dengan siapa umu di mana? Dengan umu Ita Ustaz. Di mana? Di Lenteng Agung. Lenteng Agung Lenteng. Silakan. silakan umu Ita. Lanjut ya. Nah, uh, nah, baik labas. Salah Salasun. Eh, salah satu. oh salasatun Salah sun. Hada darsun sahlun. Nah. Uh, diterjemahkan ya Ustaz? Iya pelajaran ini mudah. Nah. Abbasun. Arba'ah. Arba'ah. Abbasun tajirun syahirun. Nah. Abbas uh, Abbas pedagang yang terkenal. Nah. Homsah. Bilalun muhandisun kabirun. Uh, Bilal in, uh, Bilal insinyur senior. Nah. Ustadz, uh, saya cukup sampai situ aja. Saya ada yang mau ditanya, Ustadz boleh? Ya, silakan. Uh, saya banyak yang ketinggalan kata-kata baru. Kalau ya. misalnya saya mau tanya, uh, itu bisa langsung ke Ustadz atau saya kan coba cari di uh, kamus uh, Ustadz Yunus ya. Ahmad Yunus. Uh, Ahmad Yunus, tapi saya nggak ketemu kata pokoknya itu nggak bisa gitu. Oh iya. Saya iya. kalau misalnya ketinggalan kata-kata baru itu saya uh, tanyanya gimana ya? Kayak misalnya ini kan uh, ada Rasul yang ke, pelajaran yang kedua atau yang ketiga. Iya. Kayak yeah hawaun terus zohrun itu saya belum pada ketemu artinya. Uh, baik. Ada saya mungkin bisa hubungin kemana Ustaz? Ya. Insya Allah nanti akan kita buat kamus tersendiri untuk pelajaran pertama, kedua dan ketiga ya umum. Mm-hmm. Dan nanti bisa dilihat di website Roja. Oh gitu. Oh, Masya Allah. Ada ada usaha ke sana ya. Berarti ada ada kamus nanti. Ya untuk pelajaran kita yang lalu-lalu dan hingga oh, apa gitu. pelajaran ini. Dan mungkin bisa didaftarkan nanti di Roja Insya Allah kamusnya. Oh iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat. Iya. Silakan bagi pendengar yang lain di belakang Umu Ita yang dari Lenteng Agung, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 8236543. Tamarin ya. Dari pelajaran yang ke-9. Assalamualaikum. Halo. Rahmatullah iya. wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Baik. Silakan Umu Anissa diteruskan dari nomor Sita. ستة tu لغة صعبة نعم bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Nah, kita mengucapkan Inggris saja sudah sulit ini. Al-Inkliziyatu. Nah. Istamir. Sab'ah. Nah. Anta rajulun ghaniyun? Apakah Anda pedagang yang kaya? Nah. La, ana ah, rajulun. Ah, sekali lagi, afwan, ummu. Anta rajulun sekali lagi anta rajulun ghaniyun? Apakah kamu pedagang yang kaya? Uh, rajulun, oh. laisa tajirun Laki-laki yang hmm, kaya? Naam, jadi. La, ana rajulun faqirun. Tidak, saya laki-laki yang fakir. Naam. Al-Qahiratu Samania. Naam. Al-Qahiratu Madinatun Kabirotun. Naam. Ah, lupa Ustaz Al-Qahira. Al-Qahira Kairo. Oh, Kairo. Kairo, Al-Qahira Kairo. Kairo adalah kota yang besar. Nah, aina al-Qahira, Ummu? Di mana al-Qahira di sini? Kairo di Mesir. Nah, di Mesir, nah. Anta eh, tis'a. Nah. Anta mudarrisun qadimun. Nah. Apakah kamu guru yang lama? Nah. La, ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya guru yang baru. Nah. Ashrotun. Asyarah. Asyarah. Nah. Ahamidun tolibun kaslanu. Apakah Hamid murid yang malas? Nah. La huwa tolibun mujtahidun. Tidak, dia murid yang bersungguh-sungguh. Nah, nah Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Iya, jazakallah khair pada Ummu Anissa di Bekasi. Kita masih punya atau berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin menjawab pertanyaan Tamarin. Akuan membaca dan menulis sini perintahnya saja. Ya? Nah. Baik, membaca saja. Di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dedi. Dedi ya? Iya. Di mana? Di Jakarta. Iya, afwan Pak, dimatikan saja ya radio monitornya ada feedback. Nah. Baik, agak jauh silakan. Pak. Dari pertama. Iya, silakan Pak dari awal. Kemarin. تمارين نعم Tamarin. Ikra waktub. نعم Afwan Pak Muhammadun Pak Didi, maaf. talibun qadimun. Azalika rajulu mudarrisun. Tolong diterjemahkan dulu Pak Terjem awalan Muhammadun talibun qadimun Terjem Muhammad adalah siswa yang lama. Siswa yang lama Lama. Nah Azalika rajulu mudarrisun. Nah Apakah itu laki-laki Apakah lagi-lagi itu seorang guru? Seorang guru baru? Seorang guru yang baru. Nah. La, huwa tabibun jadidun. Tidak, dia seorang dokter yang baru. Naam. Hada darsun sahlun. Naam. Ini pelajaran yang mudah. Masya Allah. Abbasun tajirun sahirun. Naam. Abbas seorang pedagang yang terkenal. Terkenal. Naam. Bilalun muhandisun uh, kabir. khamsa. Khamsa, Bilalun muhandisun kabirun. Kabirun. Kabirun. Naam. Uh, Bilal seorang senior yang senior. Naam. Al-Inqiziyatu Lugatu Sohbatun Lugatun Al-Inqiziyatu Al-Inqiziyatu Nah Lugatu صعبة لغة sa'batun. صعبة نعم ما معنى لغة Uh, pelajaran uh, bahasa yang sulit. Nah, bahasa Inggris bahasa yang? Bahasa Inggris adalah hmm. bahasa yang sulit. Nah, Bapak tadi mengucapkan al-Inggrisiyah sudah sulit ya. Itu menunjukkan memang dari awal sudah terlihat bahasa Inggris sulit. Nah. Nah. Baik. Sabah. Sabah. Anta rajul ghaniyun. Rajulun diperjelas tanwinnya Pak. Nah. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Nah. La Ana rajulun fakirun. Nah, fakirun. Tidak, saya laki-laki miskin. <clears throat> nah. Al-Qah Al-Qahiratun ah, Samaniyah. Samaniyah. Ah, Samani. Hmm. Al-Qahiratun Madinatun Kabiratun. Sekali lagi Pak. Al-Qahiratu. Al-Qahiratun Madinatun Kabiratun. Anda dengar Al-Qahiratun. Yang benar Al-Qahiratu. Oh iya. Nah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Naam. Kairo adalah kota yang besar. Kota yang besar. Anta uh, eh, Naam. Anta mudarrisun qadimun. Naam. Apakah kamu guru yang lama, seorang Jai. guru yang lama? Naam. La, ana mudarrisun jadidun. Uh, saya seorang guru yang baru. Tidak. Tidak, saya seorang guru yang baru. baik Hasan. Asyarah. ahamidun eh, talibun kaslanu. Naam. Apakah Hamid seorang siswa yang malas? Naam. La, huwa talibun mustahidun. Tidak. Dia pelajar yang sungguh sungguh Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Didi. Baik, Ustaz, kita Baik. angkat mungkin beberapa pertanyaan dari Stop pesan singkat yang sudah masuk. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, lafaz uh, mengenai mufradat Ustaz mungkin ya. agak tidak ada dalam kitab ini. Lafaz jamaah pada hadis iftiraful ummah dalam bentuk mufrad. Bagaimana? Lafaz lafaz jamaah pada hadis iftirakul ummah dalam bentuk mufrad atau bagaimana bentuk jamaknya? Kaif yani ana belum paham bagaimana? Lafaz jamaah jamaah dalam, dalam hadis, hadis iftirakul ummah. Sataftariqu ummati ala nah, ah bagaimanakah bentuk jamaknya? Jamaah jamaknya jamaat. Ya. Jamaah jamaknya jamaat. Nah. Dengan pendaman alif dan ta. Ya. Nah, dengan alif dan ta, Jadi jamak muannas salim. Baik. Sama seperti kalimat muslimah, muslimatun jamaknya muslimat. Hamzatun jamaknya Hamzat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi dari Ummu Yasir di Cilangsi. Mau bertanya manakah kaidah yang benar dalam Sabahul Khair atau Sabahal Khair? Sabahul Khair bidhamma insyaallah yang yang lebih rajih sabahul khair. Tapi kita punya kalimat yang lebih afdal assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Itu lebih afdal daripada kalimat sabahul khair. Baik. Dari Abu Said di Ustaz. Sayyaratun. Sayyaratun. Apakah khusus mobil pribadi atau Sayyaratun masih umum. Masih umum. Tidak ada penentuan di situ apakah mobil pribadi, apa mobil orang, wallah, atau mobil pinjaman, wallah wallah. Baik. Dari umum Gifari di Bekasi, Ustaz, bila manakah kata hal anta dan a anta digunakan dengan hal dengan a hamzah kapan digunakan Wallahualam, anak tidak tahu apakah ada perbedaan antara al dengan a dengan hal, tapi sepertinya tidak masalah kalau anda pakai gunakan hal atau a. Masing-masing bisa menggantikan posisi yang lain. Baik. Dan tadi disebutkan kata wazan, apa yang dimaksud dengan wazan? Wazan itu e, kalau kita gunakan bahasa kita timbangan, artinya gini, e, seperti kalimat Eh, contohnya anda beri kalimat uh, seperti tadi kaslanu. Kaslanu wazannya fa'lanu. Kaf diposisikan sebagai fa. Sin diposisikan sebagai ain fa fa'lanu kaslanu. Lam di sini kita posisikan sama seperti lam yang ada di kalimat fa'ala dan seterusnya. Ini insya Allah istilah-istilah seperti ini akan kita pelajari pada saat kita bicara tentang masalah Nahu dan As-Sarf insyaAllah. Oke, pertanyaan selanjutnya pada halaman 18 buku yang lama. Apa arti mungkin kata perintahnya nih, Ustaz? kawaid qawaid natqi dari Marullah di Rawasari. Nah. Iqra al-kalimat al-atiyah. Baca bacalah kata-kata berikut waktu beha dan tulislah mura'iyan dengan menjaga dengan memperhatikan kawaid nutkil huruf kaidah-kaidah pengucapan huruf al-qamariyah dan Asyamsiyah. Wallah. Jadi kalimat mura'in artinya dengan menjaga dan memperhatikan. Baik. Dan yang terakhir banyak yang bertanya mungkin bisa diulangi secara global aja Ustaz tentang kaslanu. Kaslanu. Pertanyaannya kenapa? Kenapa domatain bukan eh, kenapa boma bukan domatain? Iya. Taib. Al-mamnu min as-sarf ada bab dalam masalah nahwu yaitu tentang al-mamnu minas sarf. Ada kata benda tertentu yang atau kata sifat tertentu yang tidak diberikan harokat tanwin. Tidak diberikan harokat tanwin. Mamnu'un minas sarf atau mamnu'un minat tanwin. Jadi as-sarf di sini artinya at-tanwin. Mamnu'un minat tanwin atau mamnu'un minas sarf dilarang atau tidak diberikan tarharokat tanwin pada huruf terakhirnya. Bisa berupa isim, bisa juga berupa kata sifat dan yang lainnya. Nah, di sini kaslanu kata sifat. Kata sifat di sini karena dia wazannya, bentuknya atau timbangannya sama seperti fa'alanu, maka jika ada sifat dengan wazan fa'alanu, kaslanu, lalu zom'anu, lalu apa lagi? Jaw'anu, ghabbanu itu semua uh, tidak diberikan tanwin. Begitu juga eh, nama-nama uh, perempuan, Khadijatu, Fatimatu, Aisyatu dan lain-lain sebagainya. Sebagian besar tidak diberikan harakat tanwin. Semuanya diakhiri dengan tanwin saja. Eh, afan diakhiri dengan dhammah saja. Ah, al-mamnu' min ini juga ketika kita didahului oleh harful jar misalnya, dia tidak berikan tanda kasrah, tapi dia majrurun bil fathah. Majrurun bil fathah. Jadi tanda dia majrur adalah fathah. Nah, oh, ya. antum baru saja ada ikhwan memberitahu ke ana. Antum nanti akan mendapatkan tema ini atau materi ini di halaman 117 di buku ini, 118 buku ini. Di buku yang kita baca ini insyaallah halaman 118 ada penjelasan tentang al-mamnu' minas sarf insyaallah. Tapi secara global sudah kita eh, jelaskan tadi dan mudah-mudahan jadi mukaddimah untuk eh, selanjutnya kita akan pelajari lebih rinci dan lebih luas. Wallahu a'lam. Baik, Baik. Insyaallah uh, kita cukupkan dulu pada hari ini. Dan pada pertemuan akan datang kita akan uh, menyelesaikan beberapa latihan-latihan yang tersisa dan setelah itu kita akan masuk ke ad-dars al-ashir insyaallah. Baik, subhanahu bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.